Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih masih tentang uh, hudud bab sihir kemarin. Sekarang selanjutnya masih lanjutan sihir al-ittifaq baina sahir wa syaitan. Kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan. غالبا ما يحدث هناك اتفاق بين الساحر والشيطان على أن يقوم الأول بفعل بعض الأمور الشركية أو بعض أعمال الكفر الصريح خفية أو جهرة وأن يقوم الشيطان بخدمة الساحر أو تسخير من يخدم الساحر biasanya di sana terjadi kesepakatan antara uh, tukang sihir dengan setan dengan syarat si tukang sihir melakukan eh, hal-hal e, yang syirik atau yang kekafiran baik terang-terangan maupun eh, sembunyi-sembunyi dan e, nanti setan melayaninya apa menjadi pelayannya atau dia e, menyuruh bawahannya untuk melayani tukang sihir li'anna al-ittifaq ghaliban ma yahdusu bainas sahir wa syaitanin min zu'ama'i qaba'il jinni wasyayatin. Uh, dikarenakan kesepakatan itu biasanya terjadi antara tukang sihir dengan uh, pimpinan apa kepala suku jin atau kepala suku setan-setan itu. Di mana si pimpinan atau kepala suku ini mengeluarkan surat perintah kalau kita kan merintahkan bawahannya untuk melayani tukang sihir. Dengan apa? E, dengan cara nanti untuk e, bentuk tak si tukang sihir kepada pimpinan suku ini dengan mantra-mantra yang mengandung unsur sihir atau bentuk korup kepada pimpinan e, apa e, jin ini. Sehingga nanti si si apa si jin yang menjadi eh, si setan yang melayani itu dia uh, melakukan apa yang diinginkan tukang sihir masih kabar tentang apa uh, tentang hal-hal yang sudah terjadi umpamanya atau tentang latar belakang seseorang atau uh, apa ber, melaksanakan apa yang diinginkan oleh tukang sihir maksudnya tukang sihir juga di, dimintakan upah semua orang untuk apa memisahkan antara suami dan istri atau untuk membuat cinta seseorang kepada e, orang yang dibencinya atau untuk menghalangi si istri atau suami dari bisa e, apa berhubungan di antara keduanya dan hal-hal lainnya. Jadi intinya terjadi kesepakatan antara tukang sihir dengan pimpinan Eh, si uh, jin tersebut nanti si tukang apa uh, si pimpinan memerintahkan bawahannya nah kalau bawahannya ini tidak taat nanti diberi sanksi oleh uh, si kepala sukunya itu jadi nanti si apa si tukang sihir ngadu kepada pimpinan nanti pimpinan memberikan sanksi kepada uh, jin bawahan tersebut sehingga kerjasama di antara si pelayan ya dengan tukang sihir kerjasama di atas dasar ketidaksukaan, keterpaksaan. Makanya seperti yang sering disebutkan, ya kemarin disebutkan bahwa kadang mengganggu dirinya, mengganggu anak istrinya. Bahkan kadang e, tukang sihir nggak punya anak gitu kan. Karena istrinya ketika hamil di digugurkan oleh si sesetan yang tadi yang disuruh-suruh itu. Gitu. sini alamatun yu'rafu bihas sahir. Tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa dijadikan e, apa cara untuk mengenali tukang sihir. Pertama, yas'alul marid anismihi wasmi ummihi. Jadi si kan orang datang ke tukang pintar, orang pintar atau mama kiai itu kan. Nah, kalau ada tanda-tanda salah satu dari tanda-tanda ini itu pasti tukang sihir walaupun namanya apa kiai ajengan dan yang lainnya yang pertama dia bertanya kepada si pasien itu namanya dan nama ibunya bukan nama dia dan nama bapaknya nama ibu, dia dan nama ibunya berarti tukang sihir atau ya khudu asaran min asaril marid mengambil sesuatu yang pernah melekat nempel di badan si pasien. Baik apa sapu tangannya, bajunya atau e, kaosnya. Itu kalau dari pasien atau kadang minta dari orang yang akan di di dikerjain itu. Ahyanan yatlubu hayawanan bisifatin muayyana liyazbahahu wa la yazkuru ismallahi alaihi warobama la toho bidamihi amakinal alam minal marid minal marid au yarmi bihi fi makanin kharib. Kadang juga minta hewan dengan e, sifat tertentu. Hewan apa ayam hitam itu kan biasanya. Untuk disembeli tanpa menyebut nama Allah nanti darahnya dioles-oles kepada si pasien ya. Atau dibuang di tempat kosong. Berarti itu kan sihir. Terus selanjutnya kita batu tolasim. Nulis apa? Tolasim isim-isim. Masih apa kertas atau kain itu apa? E, raja Arab huruf Arab potong-potong ayat Quran potong-potong kadang-kadang dibalik ada kotaknya kadang ya, berarti isim berarti dia e, dukun atau kang sihir tilawatul azaim wa tolasim al ghair mafhumah baca mantra-mantra yang tidak dipahami Komat kamit apa? Nggak tahu yang dibacanya. Berarti itu tukang sihir atau dukun. Kemudian i'ta'ul marid hijaban yahtawi ala murabba'at bidakhiliha hurufun au arqam. Ngasih apa? E, isim ya e, eh, baik kain atau kertas yang dalam ada kotak apa e, eh, kubus ya kotak lah Nanti di tengahnya ada huruf-huruf, ada eh, nomor-nomor uh, isim itu. Biasanya dilipat kan dikasih apa? Dikasih. Ya, ini jangan jangan lepas. Pinternya ini punya gitu kan, jangan dibawa ke kamar mandi. Ini harus nggak boleh dibawa tempat kotor. Atau di sini ya muru al-marid bi an an nasa fatratan muayyanatan fi ghurfatin la tadkhuluha asy-syamsu wa tusammiha al-'ama al-hajabah. Dia merintahkan kepada si pasien untuk menjauhi orang dalam waktu tertentu, maksudnya selama waktu tertentu, menyendiri di kamar yang tidak terkena sinar matahari. Itu berarti itu yang nyuruh adalah tukang sihir atau dukun. Atau ahyanan yatlubu minal marid alla yamassama'an limuddatin muayyanah galiban takunu arba'ina yauman wa hadhil alamat tadulu ala anal jinniya alladhi yakhdumu hadha sahir nasrani. Kadang juga minta dari si pasien untuk tidak menyentuh air selama waktu tertentu kadang eh, biasanya 40 hari. Berarti tanda ini jin yang melayani si tukang sihir nasrani. Nasrani kan saum 40 hari kan ya. Kemudian yu'ti lil marid asya'a yad asya'a yadfunuha fil ardi. Memberikan kepada si pasien barang ya, apa saja untuk dipendem, dikubur. Berarti itu tukang sihir juga atau dukun. Yu'ti lil marid awraqan yahruquha yahriquha wa yatabakharu biha. Memberikan kepada si pasien kertas untuk dibakar terus nanti dia apa eh, asapnya supaya um, apa kena badan dia. Berarti tukang sihir juga. Kemudian yutam timu bikalamin gara mafhum. Komat kami dengan ucapan yang tidak jelas. Itu berarti dukun atau tukang sihir. Ahyanan yukhbiru sahir al-maridha bismihi wasmi baladihi wa mushkilatihi allati ja'a min ajliha. Kadang juga si tukang sihir atau dukun ini memberi kabar kepada si pasien ini sebelum ditanya nama kamu ini kan nama daerah kamu ini kamu punya masalah ini kan jadi sebelum di uh, si pasien cerita udah nebak nama kamu ini kamu dari daerah ini kamu datang karena punya masalah ini nah, itu berarti si Eh, si eh, dukun ini atau si sahir ini dikasih tahu sama jin yang dia melayani, jin yang dia melayani itu bertanya kepada korin yang ada pada orang itu. Karena setiap orang ada korinnya. Korin kafir. Korin pada setiap orang dari jin kafir. Kecuali jin eh, korin Rasulullah SAW. Kemudian yaktubu lil marid hurufan muqatta'ah fi waraqatin atau hijab aw fi tabaqin minal khazab al abyad wa ya'murul marid bi izabatihi wa syurbih. E, menulis huruf potong-potong pada apa kertas atau pada pinggan yang terbuat dari tanah liat putih terus memerintahkan si pasien untuk melarutkan huruf-huruf itu terus untuk minum. Nah, kalau salah satu dari hal eh, ini ada pada orang yang dituju, baik dia namanya kiai, mama, ajengan, berarti dia ada tukang sihir atau dukun. Dan berarti karena hadis ini man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun terus membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tandanya. Sekarang hukum sihri fil Islam. Hukum sihir. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan e, menurut Imam Malik bahwa hukum tukang sihir adalah statusnya zindiq. Tidak diterima tobatnya. Dan dibunuh haddan. idza sabata alaihi zalik. Dibunuh bila dia terbukti sebagai tukang sihir. Dan mati walaupun ketika sudah ditangkap, walaupun dia tobat, Tapar apa? Dibunuh. Dan itu pendapat Imam Ahmad juga. Dan telah ada dari Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan uqtulu kulla sahirin wasahirah. Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Hadis Bukhari dan Imam Ahmad. Imam Asyabi mengatakan la yuqtalu illa ini tarafa annahu qatala bisihrihi fayuqtalu bihi. Kata Imam ini tidak dibunuh Kecuali dia mengaku bahwa telah membunuh dengan sihirnya itu. Berarti dibunuh sebagai kisos. Karena uh, ini sebenarnya perselisihan ini karena uh, sebagian ulama mengatakan tukang sihir tidak kafir karena uh, dan ternyata ada yang mengatakan tidak kafir itu karena sihir yang memakai ramuan-ramuan bukan sihir yang minta tolong sama setan itu yang kafir itu. Seandainya yang tadi pakai ramuan, ramuan terus membunuh orang, ya dibunuh e, karena kisos. Tapi yang roji adalah e, si tukang sihir dibunuh sebagai orang zindik. Zindik itu kan tidak terima tobatnya seperti orang-orang jil itu kan. Orang jil itu mereka zanadiqah. Mereka dibunuh apa? Tanpa istitabah. Tanpa istitabah. Jumhur ulama berpendapat bahwa tukang sihir ahli kitab tidak dibunuh kecuali kalau dia membunuh dengan sebab sihirnya. Kalau membunuh dengan sebab sihirnya berarti di, dibunuh sebagai kisos. Karena Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala eh, mensihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, Nabi tidak membunuhnya. Sekarang bolehkah um, apa mengurai sihir dengan sihir? Maksudnya kan orang kena sihir. Terus minta sama tukang sihir untuk melepaskan sihirnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Waqtalafu hal eh, yus'al sahir hilla sihri anil mashur?" Ulama berselisih pendapat tentang apakah si tukang sihir yang tadi yang mengerjain itu dia boleh nggak dipinta untuk eh, untuk apa melepaskan sihirnya itu umpamanya dia datang dipaksa apa e, apa namanya lepaskan sihir itu mungkin kita nangkal tukang sihirnya gitu kan kita apa paksa lepaskan sihir itu maksudnya apa buang gitu kan boleh nggak gitu gitu kan Said ibn Musayyib mengatakan boleh gitu kan. Imam Asy'abi mengatakan uh, apa ini tidak kaitan. Tapi yang jelas uh, kaitan dengan uh, tadi tukang sihirnya dipaksa untuk melepaskan sihirnya boleh atau tidak. Itu dia mengatakan. Boleh. Tapi kalau orang datang ke tukang sihir, minta apa? Diobati, nggak boleh. Ini tukang sihirnya dipaksa gitu kan. Adapun kaitan dengan uh, nusroh, nusroh adalah uh, melepaskan sihir. Dan ini ada yang dengan sihir lagi, itu yang tidak boleh. Ada yang dengan ayat-ayat Al-Quran, ta'awuzat, itu yang dibolehkan. Dan Rasulullah mengatakan, An-nushratu min amali syaitan. Nushrah itu maksudnya nushrah alif lam kembali kepada alif lam, uh, apa alif lam, alil ahdi. Nushrah yang dikenal, yang ada di tengah masyarakat, yang sifatnya isti'anah kepada syaitan itu termasuk perbuatan syaitan tidak boleh. Tapi kalau nusrohnya dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir dan yang lainnya maka itu tidak tidak apa-apa. Di sini Ibnu Ibnu Qudamah mengatakan e, man yahullu as-sihra orang yang melepaskan sihir fa in kana bi syai'in minal Qur'an atau bi syai'in minaz zikri wal aqsam wal uh, wal aqsam awil kalam alladzi la ba'sa bihi fala ba'sa bihi kalau dengan sesuatu di ayat Quran atau dengan zikir atau dengan doa doa doa-doa atau ucapan-ucapan yang baik maka tidak apa-apa. Wa in kana bi syai'in min as-sihri faqad tawaqqafa Ahmad Ibnu Hanbal anhu adapun kalau dengan sesuatu dari sihir maka Imam Ahmad tawaqquf tadi kayak memaksa tukang sihir untuk melepaskannya itu boleh nggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tawakuf. Tapi kalau sengaja datang ke tukang sihir tidak boleh. Jadi sini uh, ulama memilah nusrah itu ada dua macam. Pertama nusrah jaizah yaitu melepaskan sihir dengan Al-Quran, doa-doa dan zikir yang disyariatkan. Dan nusrah yang kedua yang diharamkan yaitu melepaskan sihir dengan sihir. Dengan meminta pertolongan setan, takorub kepada mereka, istigosa kepada mereka, mencari ridho mereka. Dan ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, An-nusratu min amalis syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatan syaitan. Kemudian hal ya justru ta'allumus ta'allumus sihri boleh tidak mempelajari sihir, belajar sihir. Ibnu uh, Hajar mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama nahnu fitnah fala takfur." Fihi isyaratun ila anna ta'allumas sihri kufrun di dalam ayat itu ada isyarat bahwa mempelajari sihir adalah kekafiran. Ibnu Qudamah mengatakan ta'allumu sihri wa ta'limuhu haramun la na'lamu fihi khilafan bain ahli ilmi. E, mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah haram. Kami tidak mengetahui perselisihan di antara para ulama tentang hal itu. Qala ashabuna yakni al-Hanabilah, ulama-ulama e, mazhab kami itu Hambali mengatakan wa yakfuru as-sahir bi ta'allumihi wa fi'lihi sawa'un i'taqada tahrimahu au ibahatahu. Tukang sihir itu menjadi kafir dengan sebab mempelajari sihir dan juga dengan mengamalkannya baik dia meyakini itu haram maupun mubah. Di sini al-farqu baina sihri wal karamah wal mu'jizah, perbedaan antara sihir karamah dan mukjizat. Ibnu Hajar mengatakan wa naqala Imamul Haramain al-ijma' ala anna sihra la yazharu illa min min fasiqin. Imam Al-Haramain menukil ijma bahwa sihir tidak muncul kecuali dari orang fasik. Wa in wa annal karamata la tazharu ala fasikin wa karamah itu tidak mungkin muncul dari orang fasik. Al-Hafidh juga mengatakan wayam bagi ayat ayya'tabira bihaliman yaqa'ul kharik minhu fa in kana mutamassikan bisyariah mujtaniban al ilmu mubiqat falladhi yazharu ala yadi, yadihi al khawariq karamah wa illa fahuwa sihrun. Mesti diperhatikan kondisi keadaan orang yang muncul keanehan darinya. Kalau dia itu orang yang berpegang teguh kepada syariat, menjauhi hal-hal yang diharamkan, maka yang muncul darinya adalah karoma. Kalau sebaliknya, maka itu adalah sihir. Wa amal mu'jizatu adapun mu'jizat fatamtazu anil karoma bitahaddi. Adapun mu'jizat perbedaannya dengan karomah adalah dari adanya tahaddi tantangan. Kalau karomah tidak bisa dijadikan untuk menantang. Enggak ada orang yang menantang dengan karomah. Tapi kalau mujizat nantang Nabi Musa kan ngajak Firaun ayo kumpul di tempat ya kumpulkan orang-orang kita aduk apa aduk apa kemampuan kan gitu menantang Al-Quran juga siapa yang mampu mendatangkan semisalnya kan atau eh, puluh ayat atau satu surat itu kan tantangan jadi kalau mukjizat ada e, tantangan tapi kalau karomah tidak ada penantangan آه، قد لا يكون الرجل ساحرا ولا يعرف عن السحر شيئا ثم أنه غير متمسك بالشريعة بل ربما يكون مرتكبا لبعض الموبقات ومع ذلك تظهر على يده بعض الخوارق وقد يكون من أهل البداء أو من أبال القبور فالقول في هذا أنه إعانة من الشياطين حتى تزين للناس طريقته المبتدئة fayattabi'uha an-nas wa yatrukuna sunnah. Wa hadha katsirun ma'rufun khasatan idza kana ra'isan di tariqatin min at-turuq as-sufiyah al-mubtadi'ah. Di sini catatan bahwa orang bisa jadi dia bukan tukang sihir dan tidak mengen, tidak tahu sihir juga. E, tapi dia apa? Orang yang tidak berpegang teguh kepada syariat. Bahkan bisa jadi dia itu orang yang melakukan hal-hal yang dosa besar. E, namun kadang muncul darinya hal-hal yang aneh. Dan bisa jadi dia itu adalah ahli bid'ah atau ubadul kubur. Maka yang muncul dari orang itu, itu adalah bentuk bantuan setan tanpa dia minta dalam rangka menghiasi di hadapan manusia e, ajaran bid'ah dia itu supaya diterima oleh manusia sehingga mereka meninggalkan sunnah. Nah ini banyak muncul dari orang-orang ahli bid'ah terutama kalau dia apa tokoh tokoh torikot itu. Dia bukan tukang sih tapi muncul hal-hal yang aneh. Itu bantuan setan supaya orang tertipu. Gitu. itu kaitan dengan sihir. Ya kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.